Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fiddin, azdan azakumullah Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in Anawiyah syarah oleh as-syeikh Shalih Al-Fauzan Habibullah taala wa ra'ahu. Sekarang kita akan memasuki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih seputar wasiat yang sangat penting dan berharga yaitu wajibnya kita semuanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kita lihat sini qauluhu alaikum bisunnati hadhihi kalimatun bima'na al-amr. Perhatikan baik-baik di sini. Ucapan alaikum bisunnati maksudnya adalah apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi alaikum maknanya ilzamu. Maknanya adalah ilzamu. Yang seperti ini terkadang muncul dalam ilmu bahasa Arab, barakallahu fikum dikenal dengan bisa masuk dalam kategori huruf yang terkadang rangkaiannya itu mengandung makna amr. Seperti alaika bil kitab sunnah artinya ilzam. Tapi kalau alaikum ilzamu Naam barakallahu fiqum Seringnya setelah alaikum ada ba situ. Perhatikan, alaikum bi sunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Hadi kalimatul ma'nal amr. Ini adalah kata yang maknanya adalah perintah. Misal qauli ta'ala seperti firman Allah taala, "Alaikum anfusakum." Ya kan? "Alaikum anfusakum." Ini mirip. Jadi ba di sini bisa diberikan Ditampakkan baknya bisa pula tidak dikasih bak di situ. Nah, perhatikan baik-baik. Seperti yang alaikum anfusakum, ai eh, ilzamu atau ittaqu anfusakum. Artinya apa berarti? Nah, berhati-hatilah kalian terhadap diri kalian. Jagalah diri kalian. Ai eh, ilzamu anfusakum, ya kan? Peganglah erat-erat diri kalian. Wa alaikum bisunnati ai eh, ilzamu sunnati. Artinya adalah berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku wal muradu bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam tariqatuhu allati kana yasiru 'alaiha yang diinginkan dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalannya yang seseorang menempuh di atasnya inilah maksud sunnah kata sunnah maknanya tariqah secara bahasa ya as-sunnah lughatan tariqah sunnah secara bahasa adalah jalan maksudnya kita diperintahkan untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma kana alaihi min al-i'tiqad wal amal wal hadi wal akhlaq dan juga apa diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan semua perkara yang berupa keyakinan, amalan, petunjuk dan juga akhlak. Jadi kita di dalam berakhlak, beradab pun juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan apa? Inna Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ahlu sunnati wal jamaah jangan sampai hanya mengandalkan manhaj dan akidahnya saja. Sudah kita lewati kaidahnya barakallahu fikum dan juga patokan yang sangat inti yaitu semakin lurus manhajnya semakin sahih akidahnya seharusnya semakin baik pula akhlaknya karena akhlak ini penting ya antum misalkan dakwah di masyarakat tidak punya akhlak tidak punya adab mereka nggak suka dan mereka tidak mau nah barakallahu fikum mereka tidak suka dan mereka tidak tidak mau bahkan mereka biasanya nilai pertama kali itu akhlaknya oh bagaimana dilihat akhlaknya orang ahlu sunnah sunnah salafi misalkan dia hidup di tengah-tengah masyarakat eh, naik motor motornya apa kemarin knalpotnya belombong di dibelombong ini kemudian dikeraskan misalkan itu kurang apa kurang layak padahal sunnah salafi jubah berjenggot sorban lagi Allah musta'an dari kalau fikum jadi akhlak itu perlu kita terapkan terutama ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu yang mereka nilai itu akhlaknya. Setelah nilai akhlaknya barulah mereka akan dipakai termin itu loh. Oh, ini berarti Masya Allah, paham ya? Tapi bukan berarti kita hanya akhlak saja ya. Sudah kita lewati. Pertama kali dakwah yang kita dakwahkan adalah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menupas apa? lawan daripada tauhid yaitu asyirk yaitu kesirikan. Naam, kita lihat di sini. Wa amma man arada bis sunnah al ahadits an-nabawiyyah Naqulu lahu al ahadithu ba'du sunnatir Rasul wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam a'am. Terkadang ada pun orang yang menginginkan dengan lafaz sunnah itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepadanya al ahadith ba'du sunnatir Rasul. Hadis-hadis yang ada itu itu sebagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnahnya, metodenya jalannya Rasulullah SAW itu umum. Paham ya? Umum. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau antum misalkan Al-Qur'an was sunnah itu maksudnya sunnah di situ adalah hadis-hadis Rasulullah. Maksudnya ya, jangan sampai keliru ya karena as-sunnah itu sendiri maknanya kadang beda-beda. Contohnya sekarang ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Nah, ini lain sudah artinya. Amalan sunnah, amalan wajib, as-sunnah di sini bukan hadis-hadis Rasulullah. Apa maksudnya ya? Nah, itu semuanya dibahas dalam ilmu usul fikih terkadang ya. Kalau dalam ilmu hadis, Al-Qur'an was sunnah, as-sunnah maksudnya apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau dalam ilmu ahkam at-taklifiyah namanya al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu lain makna sunnah di situ. Paham maksudnya ya? Kalau sunnah maknanya yang beriringan dengan wajib, wajib sunnah. Nah, sunnah di sini adalah apa? Ma Robihi bihi laisa ala wajhil ilzam bil fi'il. Artinya apa? Yaitu suatu perintah yang diperintahkan syariat tapi tidak apa? Tidak harus dikerjakan. Ya enggak? Yang mengerjakan afdal dan pahala, yang meninggalkan tidak berdosa itu sunnah. Tapi kalau Al-Qur'an was sunnah sunnah di situ. Nah, barakallahu fiikum bisa dimaknakan umum itu jalan jalan Rasulullah SAW di dalam mengamalkan syariat yang mulia ini masuk juga di dalamnya apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Faqaluhu alaikum bisunnati ay alaikum tariqati allati ana 'alaiha. Ini penting sekali. Artinya di sini adalah wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalanku yang aku berada di atasnya. Sudah kita lewati kemarin hadis yang dikenal dengan hadis apa? Al-iftiraq, itu hadis perpecahan umat itu Rasulullah mengatakan, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka orang-orang yang selamat itu? Mangkana misluna ana alaihi al yawm wa ashabi. Yaitu orang-orang yang dia itu seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini Li'annahu wal qudwah alaihi salatu wassalam. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah adalah qudwah panutan alaihi salatu wassalam. Liqauli ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi panutan kita, teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Bukan nenek moyang Orang-orang itu biasanya yang jauh dari ilmu mereka mengatakan ini sudah ajaran nenek moyang kita. Mbah-mbah kita terdahulu. Itu keliru ya. Kalau seandainya ingin meniti mbah-mbah kita yang terdahulu, titilah apa? Generasi para salaf yang mereka dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Pertama generasi sahabat, kedua generasi setelah sahabat generasi tabi'in. Yang ketiga generasi atba'u tabi'in. Ini dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Jadi kalau antum baca artikel atau tulisan, mereka adalah al-qurun al-mufaddalah. Nah, siapa mereka itu? Tiga generasi tadi itu. Paham ya? Tiga generasi tadi ya. Nah, barakallahu fikum sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fillah azza wa kita lihat di sini. Qala wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini penting juga. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW kemudian juga mengikuti jalannya para al-khulafa ar-rasyidin. Para pemimpin yang mereka bisa membimbing mahdiyin yang mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala min ba'di setelahku. Siapa para khulafa ar-rasyidin ini maksudnya kita lihat wa humul khulafa al-arba'ah. Mereka adalah empat pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman Ali dikenal dengan apa yang barakallahu fikum khilafatun nubuwah. Jadi khilafatun nubuwah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah itu apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, barakallahu fikum salatuna tiga 30 tahun. Ini perhatikan ya. 30 tahun tersebut nam dikenal dengan khilafatun nubuwah. Eh, kepemimpinan nah barakallahu fikum kenabian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah Rasulullah SAW menunjuk nah barakallahu fikum atau berikutnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah barakallahu fikum di akhir-akhir khilafah Ali bin Abi Thalib sempat terjadi apa? perselisihan antara apa? antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya saat itu sempat disempurnakan oleh siapa? Hasan bin Ali. Kami ya? khilafatun nubuwah. Pembahasannya nanti insyaallah pada pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad insyaallah sebutkan di akhir-akhir itu khilafatun nubuwah. Naam. Jadi kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan jalannya para khulafa rasyidin. Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Umar bin Khattab siapa kunyahnya? Abu Hafsin. Utsman bin Affan apa gelarnya? Apa gelarnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Du Nurain. Du Nurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelari Du Nurain? Menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa dan siapa? Rukonya dalam Mukulsum. Na'am barakallahu fikum. Ahsan. Na'am barakallahu fikum. Jadi apa? digelari dengan Dunurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib gelarnya apa Haidarah kenapa digelarin Haidarah pandai di dalam memainkan pedang sehingga musuh pun lawan pun kalah kalau sudah berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib apalagi adu satu persatu na'am barakallahu fikum samatni ummi Haidarah ibuku menamakan diriku dengan julukan Haidarah. Ini untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kunyahnya bisa Abu Hasan, Abu Husain. Na'am barakallahu fikum. Haula'i humul khulafar rasyidun. Mereka adalah para pemimpin yang bisa atau yang bisa memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fama kanu alaihi wa ma amilu bihi fa innahu min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh perkara yang mereka berada di atasnya berupa ajaran dan juga perbuatan dan apa yang mereka amalkan, maka itu sumbernya adalah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahumul marji' ba'da alkitab kitab wa ba'da sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah marji' sumber. Mereka lah sumber setelah Al-Qur'an dan setelah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayundar fi ma kana alaihi khulafa ar rasyidun wa yu'khadhu bi maka diambil eh, permasalahan atau diambil atau dilihat kembali nam syariat tersebut apakah ada pada khulafa ar rasyidun ataukah tidak kalau ada baru diambil apa maksudnya ya Nah barakallahu fikum. Maksudnya kita di dalam mengikuti sunnah para khulafa ar rasyidun, itu pun dilihat kembali. Apakah ajaran yang dibawa oleh khulafa ar rasyidun berseberangan dengan Rasulullah atau tidak. Kalau berseberangan dengan Rasulullah SAW jangan. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan sunnahnya para khulafah rasyidun di dalam mengamalkan dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ada ikatan di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena nanti masuk dalam istihad. Jadi istihad sahabat kalau keliru antum wajib mengikuti Rasulullah SAW. Seperti sebagian para sahabat ada yang beristihad kalau lehnya yaitu jenggot sudah panjang kurang lebihnya satu genggaman maka boleh sisanya itu dirapikan. Itu bukan berarti kita bebas akhirnya ngikutin istihadnya para sahabat tidak. Ikutilah Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Rasulullah memerintahkan agar mencukur kumis memanjangkan apa? Jenggot. Sehingga yang kita ikutin bukan istihad sahabat tadi, tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sahabiyun jalil, termasuk daripada khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidun, beliau khalifah yang ketiga. Tapi beliau disebutkan oleh para ulama contoh enam istihad yang keliru adalah adzan dua kali ketika Jumat. Nah, dan ini istihad ini ditinggalkan oleh para ulama. Para ulama ahlus sunnah mereka apa? meninggalkan istihad tersebut walaupun ada khilaf perselisihannya. Na'am barakallahu fikum. Kenapa? Kok berani-beraninya meninggalkan nah, sahabat? Kita katakan istihad yang keliru walaupun sumbernya dari sahabat pun kita wajib kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngayal kemudian mengatakan ini kan istihad sahabat, Ustaz. Kita kan bebas ngikutin sahabat. Sahabat kan hujjah kita katakan, ucapan sahabat, perbuatan sahabat dikatakan hujjah itu kalau tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu penting sekali. Ala sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdiyyin, hadhihi sifatuhum radhiyallahu anhum. Inilah sifat-sifat nah mereka itu para khulafa, para pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai mereka. Al-ula pertama al-khulafa. Perhatikan ini al-khulafa annahum khulafa'u Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah para pemimpin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullah li khilafati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyadatil ummah ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka nah barakallahu fikum untuk jadikan pemimpin nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memimpin umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Namanya siapa namanya tadi? Abu Bakar Siddiq. Nah, dihafal ya. Siapa namanya ini? Abu Siddiq. Abdullah bin Ali Kuhafa. Tulisannya keliru itu. Abdullah bin Abi. Allah <laughs> Tulisannya Tulisan lain kali dihafal dengan di baca ya dihafal. Abdullah bin Abi Kuhafa. Nah, ya, bukan Abdullah bin Ali Kuhafa ya, bukan. Itu keliru tulisannya. Abdullah bin Abi Kuhafa. Abdullah bin Abi Kuhafa. Itu dihafal ya nama-nama para sahabat. Naam barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Asalnya yang kedua rasyidin sifatnya. Di samping mereka adalah para pemimpin rasyidin minar rusyd wa huwa dibul ghaib yaitu orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Petunjuk apa ini? Adalah dalalah wal irsyad. Naam barakallahu fiikum. Lawan dari al-ghaib yaitu penyimpangan atau penyelewengan. Naam barakallahu fiikum karena ar-rusyd adalah petunjuk. Berarti lawannya adalah apa? nah penyimpangan atau penyelewengan. Fahum rasiduna radhiyallahu anhum bi khilafi ahli al-ghayy dalal Berbeda dengan apa? Dengan orang-orang yang mereka berada di atas penyelewengan dan juga kesesatan. Apa maksudnya ya? Nah, ini sifat untuk para khulafa tersebut. Asal sifat yang ketiga, al mahdiyyin Jam'u mahdiyyin wa huwa man hadahu Allahu ila al-haqqi was-shawab. Yaitu orang-orang yang Allah Taala telah memberikan hidayah kepada mereka kepada al-haq dan juga kebenaran. Ini penting sekali. Jadi kita bersyukur kepada Allah Taala telah diberikan hidayah, mengenal Al-Qur'an dan mengenal As-Sunnah. Ini hidayah sangat berharga. Jangan antum meremehkan, jangan antum sepelekan. Kalau orang sudah mengenal Al-Qur'an was sunnah, tenang dia. Cuma dijaga, dijaga keistikomahannya. Memang berat barakallahu fikum posisi ketika sudah mengenal Al-Qur'an was sunnah berat sekali. Karena banyak perkara-perkara dunia yang harus kita tinggalkan. Ribawiyah enggak boleh, jual beli harus jujur, enggak boleh nipu, ya enggak? Nah, barakallahu fikum mau online atau offline harus jujur jual belinya. Semula dulu mungkin sebelum mengenal sunnah dia santai-santai. Intinya dapat untung kalau sekarang tidak. Sekarang berkaitan masalah apa? berkahnya yang kita cari barakallahu fikum. Nah, jadi kalau jual beli upayakan jujur, terang-terangan, enggak bohong, enggak mendolimi si pembeli misalkan. Kemudian hindari ribawiyah. Ribawiyah ini sangat berbahaya sekali. Terkadang membawa perkara riba dipoles, dibikin bentuknya seakan-akan enggak ada riba. Hati-hati barakallahu fikum. Ini biasanya masuk dalam transaksi jual beli online. Hati-hati ya barakallahu fikum, orang enggak punya barang, masarkan dia Paham ya? Masarkan kalau masarkan barang orang lain enggak masalah. Dia enggak punya barang sama sekali. Tiba-tiba langsung masarkan barang, mau beli motor enggak? Harganya berapa? Dia enggak punya motor, enggak punya hubungan juga dengan penjual motor, paham ya? Cuman dia apa? Jual barang yang dia tidak punya barang tersebut. Beda dengan menjualkan barang orang lain. Dia enggak punya apa-apa. Hati-hati ya. Nah, kalau fikum hati-hati. Sekarang banyak jual beli yang penuh dengan penipuan, penuh dengan ketidakjujuran itu berbahaya sekali. Termasuk sebab dihapusnya berkah. Ya enggak? Sudah kita lewati hadisnya siapa? Undang-undang masalah jual beli Hakim bin Hizam. Muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? In sadaqa wa bayana burika lahuma fi ba'ihma. Jika penjual dan pembeli jujur, terang-terangan diberkahi transaksi jual belinya. Wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu ba'ihma. Tapi kalau jual beli kok saling bohong, saling nutup-nutupin, enggak terang-terangan, dihapus berkahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Sekedar penyampaian bahwasannya orang kalau sudah diberikan petunjuk kepada Al-Qur'an Sunnah, al-haq jaga baik-baik. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Tanamkan di benak-benak kita jangan takut menyampaikan kebenaran walaupun banyak musuhnya. Paham ya? Karena kalau antum menyampaikan kebenaran pasti orang nggak suka sama wah sepulan itu nah, biarkan ya enggak kalau kita menyampaikan al-haq pasti musuh banyak di belakang sana kan ya lah kenapa kok banyak Rasulullah saja musuhnya ada para nabi aja musuhnya ada apalagi kita bukan nabi bukan rasul bukan tabiin bukan atba'u tabiin kita orang-orang belakangan tentunya musuhnya semakin banyak paham ya nah barakallahu fikum dan ini adalah sunnatullah jalla wa ala qulil haqqo walau kana murran ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya Pahit mana? Teman lari. Paham ya? Kalau kita diam misalkan ada kebatilan kita diam, senang. Tapi kalau kita bicara, ini batil, ini enggak boleh haram. Orang akan menjauh. Enggak usah khawatir. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin beliau menyatakan apa? Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillati salikina wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bi kasratil halikina. Atau kama qala rahimallahu. Artinya apa? Wajib atasmu untuk senantiasa mengikuti jalannya al-haq. Senantiasa di atas al-haq dan jangan merasa khawatir, minder, takut karena sedikitnya orang yang menempuh. Bayangkan, al-haq itu sedikit dimanapun antum berada. Walaupun mengadakan daurah nasional misalkan, yang datang berapa ahli sunnah coba? Mungkin paling banyak 250, paling banyak itu ya. Ahlus sunnah karena nggak minta-minta, nggak perlu penggalangan dana, tidak perlu proposal, tidak perlu pakai eh, kotak yang diputarkan itu ya. Nah barakallahu fikum seadanya. Nah alhamdulillah itu pun kalau ada 250. Terkadang cuma 10 orang, 30 orang, tapi alhamdulillah syukuri. Karena al-haq bukan dinilai dari banyak sedikitnya pengikut, tapi dinilai sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Biqadri tamasukihi sunnah dinilai dengan kadar berpegang teguhnya dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim tadi itu? Wa iyyaka wa tariqal batil dan hati-hati kamu terhadap jalan kebatilan. Wala taghtar bikasratil halikina dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Kebatilan banyak barakallahu fikum. Kalau kita ngikutin kebanyakan orang di kampung, di masyarakat, senang enggak mereka? Senang. Habis orang meninggal dunia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ahlilah maksudnya. Antum senang banyak orang nanti yang berkunjung ke antum, Masya Allah. Inilah yang namanya kalimat tauhid katanya, kalimat la ilaha illallah katanya. Dipuji-puji antum, tapi ngikutin mereka, ingat-ingat. Dalil yang sering diungkapkan nah dalam Al-Qur'an Karim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, Misalnya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah taala. Jangan ikuti mayoritas, sudah. Ikutilah al-haq walaupun sedikit pengikutnya. Nah, sampai-sampai al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagaimana nukilkan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun Bayangkan, beliau menasihatkan agar kita bersabar. Karena kita ini manusia yang sedikit. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Paham ya? Artinya apa? Bersabarlah kalian. Wahai pemegang as-sunnah, semoga Allah Taala merahmati kalian karena sesungguhnya kalian itu orang yang sedikit. Kita walaupun kelihatannya ketika waliman banyak nggak kelihatannya? Banyak kan? Tapi pada asalnya kita sedikit dibanding mereka ribuan kalau daurah nasional. Paham ya? Allah musta'an apalagi daurah internasional misalkan ya ribuan apa enggak ribuan nah barakallahu fikumullah musta'an enggak perlu enggak perlu kita tertipu tertarik dengan banyaknya peserta banyaknya pengikut akhirnya ujung-ujungnya apa melarang perkara-perkara yang disyariatkan kalau taklim di lingkungan orang awam enggak usah pakai jubah nanti membuat mereka lari. banyak pakailah koko, sarung, peti nasional. Akhirnya ujung-ujungnya seperti orang awam lagi gitu loh. Ini banyak kejadian seperti ini ya. Allah musta'an. namanya apa? Namanya fitnah-fitnah akhir zaman yang kebanyakan orang justru apa? Nah, pandai memutarbalikkan fakta. Tapi kalau kita telusuri, mereka tuh berlomba-lomba mencari pengikut. Coba sekarang kalau mereka misalkan ada ustaz kibarnya mereka datang. Yang datang cuma tiga orang mengajar kira-kira. Sungkan ya kelihatannya ya, atau tiga orang datang mengajar Adapun ahlu sunnah nggak pandang bulu. Satu orang dua orang kok datang minta diajarin ajarin. Itu perlu tanamkan benak kita. Jangan nyari pengikut. Karena ahlu sunnah itu yang cari bukan fulus, bukan gaji, bang ya, bukan apa kedudukan atau biar dikenal bukan. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang, ngajar nggak ngajar tenang dia. Karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi kalau yang dicari sudah ini, ada ya. dia, Apa ini maksudnya? fulus, amplop misalkan, itu kalau nggak ada amplop nggak mau ngajar. Apalagi datang cuma 3, tiga orang, baru 300. Paham ya? Harus paling minim 10 orang, 1 juta. Ya kan satu orang atau 100 ribu. Allah musta'an hati-hati hati-hati barakallahu fikum luruskan niat kita di dalam berdakwah. Allah musta'an jangan sampai kita hanya mengharapkan fulus atau harta orang lain atau mengharapkan imbalan-imbalan orang lain orang lain, tapi harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Kita lihat di sini. Qala Syekh Falal Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau di sini, "Li'anna Allah hadahum." Dikarenakan Allah Taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Wa hadhihi syahadatun lahum annahum ala huda radhiyallahu Ini adalah persaksian untuk mereka bahwasanya mereka di atas petunjuk radhiyallahu Ini penting sekali. Jadi petunjuk itu sangat berharga. Kalau orang sudah dikenalkan Al-Quran Sunnah, jangan berbalik arah. Rugi. Rugi benar ya. Nah, tapi bagaimana? Jaga istiqomah. Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Man mata alal Islam sunnah, mata alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam sunnah, maka dia mati di atas apa? Kebaikan seluruhnya. Siapa yang tidak mau coba? Eh? Meninggal dunia segera dimandikan segera dikafani, ya enggak? Kemudian dibawa ke kuburan, dikuburkan. Kuburannya enggak perlu dipasang batu nisan, enggak ada acara tahlilan tujuh hari, seratus hari, eh, atau atau seribu hari enggak ada. Paham ya? Adanya cuma doa, doakan. Nah, seperti itu. Simpel barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Tsumma akkada dzalika faqalu tamassaku biha. Ini penting juga ini. Setelah Rasulullah mengatakan wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan tamassaku biha. Maksudnya bagaimana? Peganglah erat-erat, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut erat-erat sampai-sampai nanti disebutkan apa? Diperintahkan untuk menggigit dengan apa? Gigi taring atau gigi sering? Gigi geraham. Paham ya? Karena gigitan gigi geraham itu paling kuat. Paling kuat atau tidak? Paling kuat. Sekarang antum tahu gigi geraham atau enggak antum? Ayo. Beda dengan gigit sering, beda dengan gigit taring. Antum kalau gigit sesuatu, kain lah taruhlah kain, antum gigit dengan gigit sering, ditarik sama saudara antum misalkan gini, bisa bagaimana? Giginya bisa ambiar. Allah mustahil bisa ikut juga gitu. Allah mustahil. Tapi kalau gigi geram sangat kuat sekali. Maksudnya sunnah itu sangat berat itu loh. Butuh perjuangan pengorbanan untuk megang erat-erat tadi. Dipermisalkan dalam hadis yang lain bagaikan apa tadi? bagaikan bara api. Bagaikan bara api. Orang yang megang bara api bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Butuh apa? Kekuatan. Kita lihat di sini. Hada ta'kidu liqaulihi 'alimul sunnati fa 'inda al-ikhtilaf taqa'ul ummah fi khatarin 'adzim. Ketika terjadi perselisihan, maka umat ini berada terjatuh dalam apa? bahaya yang sangat besar. Hati-hati ini. Kalau sudah ada perselisihan, jangan macam-macam. Wala yunziha ila an tatamassaka bis sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada solusi yang bisa menyelamatkannya kecuali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damil Kalam wa Ahli mengenai berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah kunci keselamatan. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo. Ayo. Naam, simple dihafal ya. Man an najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Nah itu dihafal itu ya. Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ini kalau mau selamat, kalau mau beruntung. Tapi kalau tidak mau selamat, ya lain lagi urusannya. Kita lihat di sini. Fal insanu idza kana fi mahlakatin aw fi gharaqin wa yatamassaku bil habli alladhi yunjihi min hadha Maka seseorang apabila dia berada di tengah-tengah kebinasaan atau tenggelam atau berada di na barakallahu fikum petaka dan bahaya yang sangat bahaya, kemudian dia berpegang teguh dengan tali yang bisa menyelamatkan dirinya, dia ingin tenggelam di lautan tapi ada tali ada tali dia berpegang teguh dengan tali tersebut. Wal alladhi yunjika min makhatir. Adapun tali yang hakiki yang bisa menyelamatkan dirimu dari perkara-perkara bahaya tersebut huwa sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawin lawin falata mikal hablu wa anta fil bahr aw fil ma tahur. nam Taghriq. Artinya apa? Apabila engkau terlepaskan dari tali tadi dalam keadaan engkau di, di tengah-tengah laut, di tengah-tengah laut air tersebut, misalnya engkau akan tenggelam. Ya atau tidak? Sekarang kalau misalkan antum posisi ngam jatuh dari kapal, kemudian posisi nggak ada tali, talinya kalau seandainya ada tali di situ Pak Antum berpegang dengan tali itu masih selamat. Tapi kalau jauh dari tali, terlepas dari tali tadi, tenggelam menunjukkan bahwasanya apa dipermisalkan sunnah itu bagaikan apa perahu sampai-sampai al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahimahullah menyatakan apa Ewa? Ewa na'am barakallahu fikum. Ewa? Pak Fadri Naam, asan as-sunnah safinatu Nuhin man raqibahan nada wa man takhallafa anha ghariqa. Artinya sunnah itu adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya bagaimana? Barang siapa yang dia itu naik di atas sunnah tersebut, perahu tersebut akan selamat. Tapi barang siapa yang dia malah berseberangan, menyelisih perahu tersebut, menyelisih as-sunnah, ghariqah tenggelam dia. Nah, ini termasuk perkara yang perlu kita perhatikan. Dipermisalkan bagian bahtera, laut yang di situ ada kapalnya. Kemudian kalau orang misalkan dia tidak segera naik ke kapal tersebut, posisi dalam keadaan bahaya, dia akan tenggelam. Allah musta'an. Tapi kalau dia naik di atas perahu dan kapal tersebut, maka dia akan selamat. Ikhwan fillah, azbani wa jazakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lihat sini. Faidah khasita an yang yanfanita min yadaika 'adda 'alaiha bin nawajid. Allah. Apabila engkau khawatir tali tadi ingin lepas darimu, gigitlah tali tadi dengan gigi geram kalian. Maksudnya pegang erat-erat tali tadi itu. Ai bi adrastika. Maksudnya dengan gigi-gigi geram kalian. Karena gigitan yang paling kuat adalah gigitan gigitan mana gigi geram. Beda dengan seri sama apa tadi? Naam taring. Paham ya? Ini Li'annahu idzan farata minka halakta. Dikarenakan apabila engkau terlepas dari tali tersebut, niscaya engkau akan binasa. Fa idza kallat yadaka min at-tamassuk bihi 'adda 'alaihi bi adrasika. Apabila hampir-hampir terlepas dari tanganmu untuk berpegang teguh dengan tali tersebut, gigitlah Nah kalau fikum, tani tersebut dengan gigi gigi geram kalian. Maksudnya apa? Gigitlah sunnah tersebut, peganglah erat-erat. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang disahihkan oleh segenap para ulama, hadis rawi ini dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai keadaan orang-orang yang berada di akhir zaman tapi kokoh di atas al-haq. Apa itu hadisnya? Anas bin Malik rawahu ini, Yaitu Naam ahsan. Ya'ti 'alan nati zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabit 'ala jamri. Ini hadisnya sering sering muncul ini ya. Ya'ti 'alan nati zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabit 'ala jamri. Artinya apa? Akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang mana apabila ada orang berpegang teguh di atas agama tersebut, yang penuh dengan fitnah kalau dia masih kokoh di atas as-sunnah bagaikan orang yang menggambar api. Panas, banyak guzingan, fasian, kalian ini orang asing, kalian tuh nggak umum masyarakat katanya. Kalian itu jenggot dipanjangkan seperti kambing, eh? istri-istri eh? kalian bercadar kayak burung kakak tua <laughs> atau kayak burung gagak. Intinya ejekan semuanya, penuh dengan ejekan. Sabar. Sabar. Inilah yang namanya al-haq. Akan senantiasa gharib, asing tapi antum kan hizbiyun sekarang apa enggak mereka? Sudah berseragam, peti nasional. Kalau kita kan internasional artinya, ya enggak? Kalau mereka nasional, kemudian koko lagi kembali seperti dulu. Orang awam enggak anggap apa asing lagi. Ya enggak? Hizbiyun sekarang yang ada, yang mereka mengatasnamakan ahli sunnah, asing enggak di mata orang awam sekarang? Enggak asing. Sekolahannya, pondoknya sudah formal Eh, kalau Jumat sama Sabtu pramuka, ya enggak? Nah, barakallahu fikum kemudian nanti berseragam. Intinya mereka itu lebih asing ketika saat itu. 15 tahun yang lalu misalkan, taruhlah antum masih ingat dan antum sudah kenal dakwah salafiyah 15 tahun yang lalu, coba saksikan. Waktu itu asing mereka. Sekarang enggak asing lagi. Banyak perubahannya. Nah, sekarang siapa yang asing? Yang asing kalau antum saksikan orang-orang yang berdakwah tanpa yayasan. Berdakwah masih menggunakan pakaian-pakaian syar'i, tanpa seragam, tanpa proposal, tanpa penggalangan dana, di mata orang asing. Nah, inilah yang al-haq. Rasulullah menyatakan al hadis yang sahih, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan apa? Asing. Dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kita nggak masalah. Dianggap asing di mata masyarakat nggak masalah, tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kadang orang-orang itu takut itu loh. Kita takut asing di hadapan masyarakat. Jangan. Biarkan kita asing di hadapan masyarakat tidak masalah, tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Ini nasihat yang sangat bagus sekali dari Syekh Shalal fauzan hafizahullah taala. Wa qaluhu Tamattaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengan as-sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gigi geraham kalian. apa maksudnya ya? Karena ini termasuk ungkapan bahwasanya pegang erat-erat sunnah tersebut. Karena di akhir zaman penuh dengan fitnah, banyak fitnah yang dikenal taklibul haqa'iq. Taklibul haqa'iq memutarbalikkan fakta. Paham ya? yang jujur dibilang pendusta, yang pendusta dibilang apa? Jujur, kemudian orang yang terpercaya dibilang pengkhianat, yang pengkhianat dibilang orang terpercaya. Berbicaralah di tahun-tahun tersebut orang atau sosok oknum yang dikenal dengan ar bidah. Hati-hati kalau sudah berbicara ar bidah ini berbahaya sekali. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sata'ti salawatun khadda'ah." Semaknanya ya, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al kadzib wa yukadzdzab fiha as-sadiq wa yuhawwan fiha al-amin wa yu'tima wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah. Ila wa man ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar rajul tafih ay ar rajul jahil yatakallam fi amril 'ammah. Ini hati-hati ini. Rasulullah sudah mengatakan akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sekarang kita berada di tahun tersebut. Paham ya? Yang jujur dianggap dusta. Yang dusta dibilang jujur. Yang terpercaya dibilang pengkhianat. Yang pengkhianat dibilang terpercaya. Berbicaralah di tahun tersebut Ar-Ruwaibidah. Ditanya ya Rasulullah, siapakah Ruwaibidah tersebut? Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amil amah. Lelaki bodoh yang tidak punya ilmu berbicara untuk kepentingan umum. Itu berbahaya sekali ini. Bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Boleh enggak masalah. Daripada kalian enggak nyoblos, kalian ikut nyoblos aja nanti biar yang naik itu presidennya muslim. Nanti kalau ahlu sunnah cuma diam aja belajar di masjid, coba nanti kalau naik presiden orang kafir bagaimana? Subhat lagi sudah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Berjubah berjenggot datang ke TPS. Apa TPS? Tempat pembuangan sampah. Itu yang di situ lain lagi nih TPS-nya. Jangan tahunya situ aja ya. TPS itu apa maksudnya? Akhirnya tempat penitipan sepeda. Atau apa lagi? PPS apa maksudnya ini? berjengkol berjubah ini. Akhir tahun misalkan ada pemilihan umum, datang dia ke TPS tadi itu. Apa TPS? Apa Abdul Ghafur TPS? Oh, Selamat harus insyaallah. Yang tahu biasanya orang-orang yang sudah tahu biasanya. atau apa? TPS? Enggak tahu juga? Selamat khair insyaallah. Ah, Abu Ahmad tahu. Ewa, tempat pemungutan suara. Coblosan itu maksudnya. Bukan tempat pembuangan sampah. Allah Ustaz. Itu maksudnya seperti itu. Sekarang banyak. Karena syubhat akhirnya seperti itu keadaannya. Ustaz membolehkan. Syekh membolehkan. Ujung-ujungnya apa? Karena syubhat ya, Ada hati-hati ya. ar bidah. ingat-ingat. Jadi nanti bertanya apa itu bidah? Jawabannya apa bidah dan itu? arrojul tafih nyatakan bi amril amah. Lelaki bodoh tidak punya ilmu, berbicara tentang kepentingan umum, rusak sudah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azza wa Kenapa rusak? Karena sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini berbahaya situ. Apa artinya? Artinya adalah apa barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan lagi orang alim di muka bumi ini, tinggallah orang-orang bodoh, para pemimpin yang dijadikan adalah pemimpin yang bodoh, ditanya menjawab, berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Menyesatkan dan mereka sendiri sesat. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ikhwani fillah, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Hadza ta'kidun ba'da ta'kidin bitamassuk bisunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam indal fitan." Ini adalah penguat setelah penguat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di masa-masa fitnah. Jadi ketika masa-masa fitnah tidak ada solusi yang terbaik kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa 'inda istilah ketika terjadi perselisihan kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa inna bihal isma wan najata liman tamassaka biha. Karena sesungguhnya berpegang teguh dengan as-sunnah di dalamnya terdapat penjagaan dan juga keberuntungan keselamatan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Wa taraka ma'alaihil mukhalif sunnah dan meninggalkan na barakallahu fikum apa-apa yang orang-orang berseberangan terhadap as-sunnah. Naam. Mahma kana hadha asy-syakhsu awil mukhalif, siapapun orangnya, Siapapun orangnya yang menyelisih as-sunnah tinggalkan. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena as-sunnah itu lebih berhak untuk kita ikutin. Al-haq ahaqqu an yuttaba. Al-haq al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Yang namanya al-haq kebenaran itu lebih berhak untuk diikutin. Paham ya? Nah, al-haqqu ahabbu ilaina minna. Yang namanya al-haq itu lebih kita cintai daripada kita sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau mereka punya sesuatu yang dikatakan harga mati, kita katakan Al-Qur'an sunnah harga mati. Paham ya? Maksudnya bagaimana pembelaan kita terhadap Al-Qur'an sunnah sampai meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa kita lihat berikutnya. Tsumma qala sallallahu alaihi wa iyyakum. Ini, ini juga penting dalam ilmu bahasa Arab. Iyyakum nam hadza tahdhir, ini peringatan. Seringnya setelah iyyakum, iyyaka dalam ilmu bahasa Arab yang artinya adalah peringatan, setelahnya ada wawu. Setelahnya ada apa? Wawu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyaka wad 'ala nisa. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Nah, di situ di dalam ilmu bahasa Arab, wawu di situ namanya wawu ataf. Setelah wawu pasti mansub dia sebagai maf'ul bih. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Naam. Hukum asal maf'ul bih mansub ini bahas nahu sedikit ya, biar nanti yang paham alhamdulillah yang enggak paham menyusul. Karena ini pentingnya nanti setelah itu bacaannya enggak sembarangan, bukan iya ke iyyaka wadkhulu, liru. Iyyaka wadkhula. Iyyakum wa muhdatsati. Kasrah itu bukan majrur, mansub dia. Jamak muannats salim mansubnya dengan apa? Kasrah. Paham ya? Nah, kita katakan takdirnya adalah ihdaru wastanibu al-muhdatsati ihdaru wastanibu wastanibu al-muhdatsati. Artinya hati-hati kalian dan jauhilah perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru. Apa maksudnya ya? Sehingga cocok dan sesuai ya setelahnya maf'ulun bih. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fiikum kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa iyyakum hadza tahdzir." Artinya apa? Ihdaru. Ingat-ingat ya, iyyakum artinya ihdaru. Nah, maksudnya berhati-hatilah kalian Wa muhdatsatil umur mansubun ala tahdzir. Di sini mansub na'am barakallahu fikum karena apa? Sebagai bentuk tahdiran. Paham ya? Karena alafatnya artinya seakan-akan apa? Ihdaru wastanibu al-muhdatsati. Mansub muhdatsat itu ya, muhdatsati mansub. Mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah niyabatan al fathah. Nahmu lagi. Ya enggak? Makanya belajar ilmu nahwu itu enggak ada salahnya. Ini kalau antum nggak belajar ya bingung ini. Apa ini niabah niabah ini? Paham ya? Ya enggak? <laughs> Barakallahu fikum dipelajari ini. Muhdatsati mansubnya. Mansub tanda nasabnya dengan kasroh pengganti daripada fathah karena apa? Li'annahu jam'u muannatsun salimun. Karena dialah jamak muannats salim. Jamak muannats salim nasabnya dengan kasroh. jarnya dengan kasroh. rafa'nya dengan apa? Doma. Paham ya? Itu jamak muannats salim. Wa muhdatsatil umur jam'u muhdatsah. Muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin. Wal muhdats fid din, perhatikan ini. Dikatakan muhdats dalam agama adalah ma laysa aslun fi kitabillah wala sunnati rasulillah minal umur al hawadits. Sesuatu yang tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang baru. Paham itu ya? Jadi dikatakan muhdats Naam. Kita lihat dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini, oleh agama Islam yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada syariatnya, maka mardudun tertolak. Wa fi riwayah man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kata beliau, "Fama khalafas sunnah fahuwa muhdats." Maka seluruh perkara yang menyelisih as-sunnah dikatakan muhdats. Semua perkara yang menyelisih apa? As-sunnah dikatakan muhdats, perkara yang baru. Wal muhdats bid'atun wa dhalalatun. Muhdats itu adalah bid'ah dan sesat. Jangan antum tertipu ya. Itu kan yang masuk ke dalam neraka kesesatan ya Ustaz. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Yang masuk neraka kesesatannya, kalau pelakunya enggak. Ini pemahaman yang bagaimana? Pemahaman yang gagal faham, Paham ya? Yang tepat bagaimana? Kesesatan itu enggak mungkin ada kalau enggak ada pelakunya. Seperti kotoran unta menunjukkan ada ontanya. Ya enggak? kotoran unta berarti ada ontanya nggak mungkin kotoran onta kok yang ada sapi. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya tuh kalau yang namanya kesesatan tuh nggak mungkin itu loh. Kalau nggak ada pelakunya. Berarti ujung-ujungnya ya dua-duanya sudah. Pelakunya di neraka, kesesatannya otomatis. Apa maksudnya itu ya? Nah, jangan ini kan kesesatannya kok. Jadi kita santai-santai aja. Yang masuk kesesatannya kok katanya. Ini pemahaman yang dikatakan gagal. Nah, Allah musta'an. Kita tutup dikit lagi ya. karena beliau di sini Nah, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah, yakni kullu muhdatsatin fid din. Segala sesuatu yang baru dalam agama ini, amma ma di fi umur dunya, ingat-ingat ini, perkara agama lain perkara dunia. Adapun perkara-perkara baru dalam masalah dunia, kal seperti kendaraan-kendaraan, mobil, motor, becak misalkan, Eh? Nah barakallahu fiikum atau semisalnya wal malabis pakaian-pakaian wal masakin rumah-rumah hada laisa bid'atan. Ini bukan bid'ah secara istilah tapi bid'ah secara apa? bahasa. Karena orang-orang terkadang orang-orang yang ngaku aja. Eh tahu asal aja enggak? Nah barakallahu asal aja apa kepanjangannya? Menurut mereka ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita punya panjangan sendiri asli warisan Jawa. Nah, maksudnya banyak kan ke dulu ya, gitu loh. Walaupun akunya aja. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an itu hati-hati. Mereka mengatakan apa? Kalian tuh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Coba sekarang kalian haji naik onta katanya. Yang mereka itu pahamnya naik pesawat itu bid'ah yang dilarang. Kita katakan bebas naik pesawat silakan. Termasuk taistirat. Kalaupun bid'ah secara bahasa itu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan naik onta bisa bagaimana enggak masalah. Tapi kan jauh dari Indonesia. Ya, misalkan ke nah barakallahu fikum ke Mekah misalkan naik ontar dari Indonesia jauh. Oleh karena itu jangan sampai termakan syubhat mereka. Mereka mengatakan bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah katanya. Bid'ah yang diharamkan itu bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah seperti apa? Tahlilan. La ilaha illallah. Misalkan atau yang semisalnya Allah musta'an. Kita lihat di sini. Hada minal manafi' allati abahahu Allah li Ini termasuk manfaat-manfaat yang Allah bolehkan. Menggunakan motor, mobil, itu enggak masalah. Itu bid'ah secara bahasa, itu enggak kita bahas. Bid'ah yang dikatakan haram dan tempat kembalinya dan neraka itu bid'ah secara apa? Istilah syarak Syariat ya, ingat-ingat. Naam. Innamal kalamu fid Sekarang pembahasannya, di pembicaraannya dalam masalah agama karena agama ini sudah sempurna, enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan, nggak perlu perpaduan. Oleh karena itu sangat disayangkan para asatidah yang mengaku ahlu sunnah bikin sekolah formal dibikin apa? SDIT, TKIT, SMPIT, SMAIT, semuanya serba IT, Islam terpadu. Padukan dengan apa tuh bapak bayangkan? Dipadukan IPA, IPS, PPKN. Paham ya? Ujung-ujungnya rusak atau tidak? Ilmu agama dipadukan dengan dunia nggak ada. Paham ya? Cukup Al-Qur'an dan As-Sunnah, Kalau dipadukan lagi, sudah sempurna. Kalau namanya sempurna udah tidak perlu perpaduan lagi, ya enggak? Ya atau tidak? Iya. Tidak perlu perpaduan, antum jangan tertipu dan pinggir jalan TKIT. Eh, Taman kanak-kanak Islam terpadu katanya. Terpadu dengan apa? Dipadukan dengan apa lagi? Sudah kita ingatkan berkali-kali antum enggak perlu minder belajar ma'had al-sunnah yang diajarkan Al-Quran wa sunnah Kalau seandainya ada pelajaran matematika enggak masalah, sedikit untuk masalah ilmu faraid nanti. Bahasa Indonesia tidak masalah karena kita orang Indonesia. Tapi PPKN IPA IPS enggak perlu. Paham ya? IPA itu melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir jalan tuh tahu sendiri bagaimana. Paham ya perkembangan bagaimana? Kemudian IPA atau melihat semut itu bagaimana coba? Berbondong-bondong bawa makanan, kok bisa ya makanan terangkat? Itu sudah perkara yang bisa dilihat langsung. IPS lihat bagaimana begitu datang siang hilang malam Paham ya? ya, Nah, seperti itu aja sudah. Geografi, fisika itu semuanya dilihat langsung. Paham ya? Enggak perlu antum panjang lebar. Ingat-ingat ya, Islam sudah sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu perpaduan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kata beliau sini fala yajuzu li ahadin an yuhditsa fid din syai'an laisa fi kitabillah wala sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan seorang pun membuat perkara baru dalam agama ini Naam yang tidak sumbernya dari Al-Qur'an, tidak pula ada sumbernya dari sunnah wa in kana qasduhu hasanan wa yuridul khair, walaupun tujuannya baik dan bagus dan ingin kebaikan. Fa in kana yuridul khair yattabi'us sunnah. Apabila dia ingin kebaikan, ikutilah sunnah. Wa in kana yuridul khairaha, namun jika dia menginginkan yang lainnya, fa hadza laisa khairan. Ini bukanlah kebaikan. Wa in ra'ahu huwa khairan aw dhanna annahu khairun. Walaupun dia berpandangan bahwasanya perkara bid'ah itulah baik, bagus, atau dia beranggapan bahwasanya perbuatan tersebut adalah baik, wa ma tarakatis sunnah khairan illa bayyanathu hiya shamilatun wa laysa bihajatin ila ihdath. Apa artinya? Dan tidaklah sunnah itu meninggalkan suatu kebaikan pun kecuali sudah dijelaskan. Ini mencakup semuanya sudah. Nah, tidak lagi, tidak butuh lagi apa? perkara-perkara yang baru. Ingat-ingat ya kalamnya siapa itu? Kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang dinukilkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala di dalam kitab Al-i'tisam apa itu? Kata Imam Malik bin Anas Imam, Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Ha? ingat enggak antum? Nah, barakallahu fikum. Ingat enggak antum? Perkara kita. Ayo. Ingat? Ayo. Na'am barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwasanya man tada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khala risalah. Barang siapa yang bikin perkara bid'ah dalam agama ini walaupun dia menganggap bagus, sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul dikarenakan Allah Ta'ala telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian sudah sempurna famalam yakun yauma idin dinan kata beliau fala yakunu al yauma dinan maka semua perkara yang dulu bukan masuk dalam bagian agama yang sejak dahulu bukan bagian dari agama maka pada saat ini pula pun bukan bagian dari agama jangan membuat tambah-tambahan nah jangan ditambah-tambahi lagi agama sudah sempurna Na'am barakallahu fikum mahfidhukumullah. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fadinullahi kamilun walillahi alham la yahtaju an ta'tiya bi idafatin tuziduha alaihi. Agama Allah sudah sempurna dan hanya milik Allah segala pujian, tidak butuh lagi untuk mendatangkan tambahan-tambahan ditambahkan di atas agama Islam tersebut. Adapun penutupannya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.